الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Dalam pengajian yang telah lampau saya cantumkan firman Allah yang menggambarkan bahwa segala sesuatu kalimatnya yaitu Al-Quran telah selesai, tamat dalam keadaan benar dan adil sehingga tidak seorang pun akan mempunyai tempat untuk berbicara tentang sesuatu yang lebih baik dari Al-Quran lebih sempurna dari Al-Quran lebih sesuai dengan keadaan umat manusia daripada Al-Quran. Tidak ada tempat buat orang yang mau mengubahkan ini yang lebih baik daripada Al-Quran. Tidak ada tempat buat suatu adat istiadat yang lebih baik dan tepat daripada Al-Quran. Dan sebab itu, ayat-ayat itu merupakan anjuran kepada kita supaya kita mempunyai pendirian yang teguh mempunyai kepribadian yang teguh, mempunyai pikiran yang segandeng sejalan dengan Al-Quran, dimanapun kita berada. Kemudian bahwa dosa itu merupakan luka. Hati-hatilah dari macam-macam luka yang kadangkala mengenai tempat yang membunuh. Dan yang ketiga, zikrullah ingat kepada Allah dalam keadaan suka dan duka dalam keadaan naik dan turun sebab manusia tetap berbulak balik dalam hidupnya di antara larangan yang harus dia jauhi atau perintah yang ia laksanakan atau takdir yang ia terima itulah ringkasan dari dekat yang baru lalu Mudah-mudahan kita masih ingat dan sudah mulai kita merintis ke arah itu. Pelaksanaannya, penerapannya dengan sebaik-baiknya insya Allah. Dalam diktat ini masalahnya juga tidak kurang pentingnya. Diktat sekarang ini masalahnya juga penting. Tidak-tidaknya dicari oleh orang. Yaitu kebahagiaan hidup Alangkah sialnya seorang manusia yang hidupnya sekali di dunia. Tur tidak terlalu lama, namun dia tidak bahagia. Alangkah kesialnya manusia itu. Tidak bisa mengalami hidup lagi seperti ini, tetapi sekali hidup tidak kena sasarannya. Mau kembali ke dunia untuk berhati-hati, untuk hidup bahagia, tidak dapat akan meneruskan di alam barzah. Sudah kadung rugi, tidak dapat ditutup lagi kerugian itu. Karenanya semua orang mencari bahagia. Pencarian orang akan bahagia menurut ide masing-masing. berlain tempat berpijak biasanya lain pula yang tampak oleh manusia itu. Seorang mengira bahwa bahagia itu kalau dia tidak punya uang banyak. Dikumpulkanlah uang itu sekuat tenaganya. Setelah uang terkumpul, ceknya banyak, simpanannya di bank banyak, dia kecewa karena dia tidak bahagia. Dia tidak bahagia itu dengan ilmu yang dia tumpuk. Majulah ia ke bidang ilmu pengetahuan sampai dia mendapat sekian banyak titel sarjana. Namun dia juga belum bahagia. Dikiranya bahagia itu kalau dia sudah mencapai pangkat yang tinggi. Sudah mencapai sifat pangkat yang tinggi, dia juga belum bahagia. Tidak bahagia karena dia pikir bahwa pangkatnya ini membawa kebahagiaan dan tapi tidak demikian keadaannya. Semakin tinggi pangkatnya, semakin besar risikonya, semakin harus lebih banyak hati-hatinya. Dan kekurangan manusia selamanya menyebabkan dia tidak juga bahagia. Dia kira bahagia itu kalau dia sudah mendapat istri yang cantik atau suami yang gagah kaya. Tidak mendapatkan suami yang gagah kaya tidak juga bahagia. Godaannya lebih besar dari yang dibayangkan. Istri yang cantik tidak membahagiakan. Karena dia kira bahwa bahagia itu di situ, tiba-tiba melesetlah bayangannya. Godaannya juga besar. Jadi masalah bahagia ini masalah yang dicari oleh orang. Apa sebenarnya bahagia itu? Bahagia itu adalah ketenangan ketenangan pikir, keayeman hati, dan kestabilan dalam satu hidup yang maksud dari hidup tercapai tidak sampai menggelisahkan dan tidak sampai menggoyahkan. Itulah bahagia. Namun sekarang marilah kita sama-sama mendengarkan maksud dari sebagian bahagia di dunia menurut gambaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Manusia all round yang keliling di alam dunia dan alam barzak dan alam akhirat sudah melihat segala yang dia dengar dari hasil wahyunya itu dengan mata kepala sendiri. Dia mendengar apa yang tidak pernah kita dengar. Dia melihat apa yang tidak pernah kita kita lihat. Karenanya kalau kita kembali kepada pikiran dan wahyunya ini, insya Allah kita tepat mencari bahagia itu. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, أربع من سعادة المرء أن تكون زوجته صالحة وأولاده أبرارا وخلطاؤه صالحين وأن يكون رزقه في بلده Hadis ini diriwayatkan oleh بن daripada Ali radhiyallahu anhu Artinya, empat perkara bisa dimasukkan kategori bahagia di dunia. Bukan seluruh bahagia, sebagian dari bahagia. Men sa'adat malam. Men di sini litab'ir. Artinya dari sebagian bahagia itu empat. Jadi kalau kita temukan empat ini kita sudah bahagia. Pertama, istrinya salihah. Ma'asyiral muslimin. Masalah istri, masalah rumah tangga. Masalah rumah tangga adalah masalah paling sensitif paling mempengaruhi seorang manusia. Banyak orang terpengaruh oleh masalah rumah tangganya sampai dia menjadi manusia tidak baik walaupun asalnya baik. Istri yang salihah nanti akan ada tafsiran-tafsiran tentang istri salihah itu apa? Apa kualifikasinya? Sehingga kita bisa mengerti yang betul ini istri yang salihah. Kedua, anak-anaknya yang bakti. Orang kalau mempunyai istri yang salehah, biasanya dia bisa mendapatkan anak yang bakti. Dan ini juga masalah penting. Sebab masalah anak adalah masalah hidup. Masalah nyambung hidup kita. Nyambung umur kita. Masalah generasi penyambung masalah warisan, warisan pikiran, waktu warisan karakter, warisan kebudayaan, warisan adat istiadat itu melalui anak-anak yang soleh, <laughs> yang abror. Dan ketiga, teman-temannya orang-orang baik. Kalau dia ketemu seorang teman, sahib yang baik, itu orang bahagia. Dan keempat, rezekinya di negerinya. Ada orang rezekinya jauh, harus merantau negeri orang lain mencari rezeki. Itu juga baik. Famsu fi manasibiha wa rezeki? Tetapi yang penting, lebih baik daripada itu, kalau rezekimu di negerimu, kita tidak mempunyai rezeki di negeri kita. Kita nerimo apa yang diberi oleh Allah. Itu termasuk empat faktor penyebab bahagianya seorang muslim di dunia ini. Sekarang kita bicarakan tentang istri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitab suci nya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله perempuan-perempuan yang salehah adalah yang taat taat kepada suaminya bukan taat karena dia diancam bukan taat karena sesuatu. Kalau dia tidak taat, dia tidak dikasih belanja oleh suaminya. bukan saat demi itu, tapi saat karena dorongan cinta, karena dorongan ingat akan suatu yang sudah merupakan ikatan dan dan kewajibannya terhadap suami. Saat dengan kemauan diri sendiri. Karenanya Allah tidak menggunakan kalimat ta'i'atun Kenapa Allah mengatakan qanitat? Qanitat itu al-qunut at dengan kemauan ini, Dengan dorongan pikiran ini, Ada suaminya galak, istrinya tidak taat diancam. Diancam macam-macam sampai dia taat karena terpaksa. Itu belum masuk qanitat. Tapi istri yang taat karena kemauan diri sendiri, karena pengertiannya akan kewajiban sebagai ibu rumah tangga, itu taatnya mempunyai ciri khas, tanda-tanda khas, dan menjaga kehormatan ikatan suci. Hafizah di waktu suaminya tidak ada, dia tetap memelihara konsekuensi tanggung jawab daripada ikatan suci yaitu nikah. Bima Allah dengan apa yang dijaga dan dipelihara oleh Allah. di saat suaminya tidak berada di hadapannya, dia tetap memikul kewajiban menjaga, memelihara apa yang menjadi tugas dan kewajibannya. Harta benda suaminya tidak dihambur-hamburkan. Pemakaian alat-alat di rumah tangga begitu cermat dan hemat. Nafkah. Masalah-masalah di dalam rumah dan lain-lainnya itu seorang istri yang salehah bisa memenuhi semua itu di saat suaminya ada uh, tidak ada apalagi suaminya hadir dia lebih konsekuen dia lebih hati-hati maka ia tidak sampai membiarkan orang lain melihat dia Misalnya dalam arti menutup aurat. Tidak sampai dia melihat, membiarkan orang lain melihat dia tanpa hak. Sebab bukan mahram. Apalagi dia dandan menghadang orang lain untuk melihat. Sebab itu ada di dunia. Bukan mustahil. Seorang perempuan misalnya yang kurang salehah dia merasa tidak ada apa-apa kalau dia berpakaian pakaian yang indah untuk keluar dan untuk dilihat, untuk menarik perhatian orang. Buat perempuan yang tidak boleh, itu tidak menjadi apa-apa. Malah mode zaman sekarang begitu. Banyak belanja diboroskan untuk pakaian dan untuk make up, untuk kusen, untuk lain-lain. Harganya mahal. Itu semuanya sebetulnya tidak berarti di dalam ikatan janji suci. Itu artinya frikik. Kalau kita mau tinjau dengan mantek yang yang betul-betul jujur, itu frikik. Kenapa kalau di rumah tangga pakaiannya biasa dan tidak betul dan tidak netis? Kenapa kalau keluar malah menjadi baik? Ini seperti kurang mempunyai taat dan kurang mempunyai perhatian terhadap ikatan suci yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala hafizatun tadi tidak dijaga, tidak dipelihara. Ini nanti akhirnya membawakan satu akibat kurangnya barokah di rumah, adanya panas di dalam jiwa masing-masing. Suaminya kadang-kadang merasa panas, istrinya juga merasa panas, dan setan masuk ke tengah. Akhirnya rumah tangga yang tadinya mesti bahagia tidak bahagia. Karena salah satu dari tokohnya belum mempunyai syarat, belum mencukupi syarat kepemimpinan bagi laki dan kepatuhan kesetiaan dari si perempuan. Kuranglah bahagia, tapi masih bisa diatur bahagia menurut yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi menjelaskan ayat itu dengan hadisnya sendiri yang berfirman khairun nisa man tasurruka ila afar wa tufiruka ila amar wa tahfadu ghaibaka fi nafsiha wa ma'alik ini hadis diriwayatkan oleh At-Tabarani an Abdullah bin Salam salah seorang sahabat berasal dari keturunan Yahudi meriwayatkan hadis ini dari Rasulullah SAW artinya sebaik-baik perempuan adalah yang menyenangkan hatimu apabila engkau melihat dia. Kalau engkau melihat wajah istrimu, engkau senang. Wahai, apakah karena dia cantik? Tidak mesti. Apakah karena dia jandan? Tidak mesti. Tapi senyum, tapi karakter dan akhlak menyebabkan kita lega melihat wajah sang istri. Tidak mesti dia cantik. Biarpun dia sederhana. Tapi senyum. Bagaimana dia bisa berhak menghadap suaminya dengan wajah yang betul-betul wajah istri kepada suami. Itu membahagiakan. Satu ruka ila asfar. Ada kalanya seorang perempuan wajahnya tidak cantik tetapi cukup mempesonakan suaminya. Apanya yang mempesonakan? Akhlaknya. Senyum simpul yang tidak pernah pisah dari bibirnya. Dalam keadaan duka, ia tetap bisa memelihara keseimbangan awan nafsunya. Tidak emosional. Ada apa-apa, tidak meribut menyebabkan istri yang tadinya tenang jadi gelisah dan ribut pula. Maaf kau laki-laki, sebenarnya kita ini banyak terpengaruh oleh sikap istri. Makanya kita harus mohon, bukan saja ikut mendidik istri. Mohon daripada Allah mendapatkan istri yang salehah. Sebab kita bisa stabil, kita bisa merasakan kenikmatnya hidup anaknya jatuh. Tidak dia gelisah, nangis, gerik-gerik, sehingga suaminya juga jadi takut dan akhirnya dua-dua tidak tenang. Kalau satu orang sudah mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un, cukup. Sebab tadi saya katakan perintah yang harus kita lakukan. Larangan yang harus kita jauhi dan takdir yang harus kita terima. Ini bolak baliknya kita dalam hidup. Hidup rumah tangga, hidup di pasar, hidup sebagai guru, hidup sebagai apa saja. Ini tiga masalah, tidak ada empatnya. Inilah yang mesti dihadapi oleh seorang muslim di dalam hidup di dunia ini. Jadi mesti kita tenang. Perempuan yang salihah membantu kita untuk tenang. Dan ketenangan itu anak kuncinya bahagia. Orang yang tidak bahagia, orang tidak tenang. Orang yang gelisah, orang yang tidak tenang. Karenanya, bahagia adalah salah satu cara di mana orang itu tenang di dalam dunia. Waktu tidak idza kalau kau minta dia, minta daripadanya bantuan apa-apa, dia laksanakan. Engkau suruh dia, dia ikut. Misalnya engkau suruh dia, pakailah pakaian yang baik, yang cukup diribai oleh Allah. Dia segera ganti pakaiannya. Itu namanya ruka tidak amar. Bukan saja kita minta dia masak ini hari masak sayur asam misalnya Bukan itu saja. Itu malah artinya kecil sekali. Kadang-kadang kita tidak suruh dia masak itu pun kalau dia sudah kepingin masak itu dia masak sendiri. Tetapi taat itu di dalam arti perintah. ruka tidak amar. Apalagi perintah kita cocok dengan perintah Allah dan Rasulnya. Itu adalah perempuan yang salihah, yang taat kepada suaminya. Yang ketiga, wa tahfadhu ghaibaka fi nafsiha wa malik. Kalau engkau tidak ada, dia bisa memelihara kehormatannya. Bisa memelihara nama baikmu. Bisa memelihara keluarga dan anak-anakmu. Di saat engkau tidak ada. Jadi engkau keluar dari rumah itu merasa bahagia, tenang. Dan engkau tahu backing di belakang ini kalau ini gitu diumpamakan, nuwun saya oh, orang main football, kipernya itu baik. Kau tidak gelisah, wahai muslim. Wah, bagaimana saya punya anak-anak? Bagaimana mereka apa sudah makan apa belum? Bagaimana eh, yang sakit itu? Kau tidak khawatir. Sebab tahfabu ghaibaka fi nafsiha wa malik wa ahlik wa auladika kalau engkau ada duit di rumah, belanja sekian. Kau tidak khawatir belanja itu akan habis. Sebab kau tahu di belakangmu ada satu istri yang salehah yang bisa menghemat, mencukup-cukupkan. Sehingga engkau tidak begitu pusing kepalamu untuk menambah, menambah, menambah tanpa batas. Apalagi kalau engkau dalam keadaan sederhana tidak ada kelebihan rezeki yang melimpah ruah. Finafsiha. Artinya, itu pun pada dirinya, pada hartamu, pada anak-anakmu, pada alat-alat rumah tanggamu, itu dia bereskan begitu rupa sehingga engkau keluar jauh dari rumah tangga tidak khawatir tidak bimbang tidak bingung meninggalkan rumah tangga. Apa sebab Rasulullah SAW menekankan Raibaka dalam riwayat yang lain Raibataka Apa sebab? Jika engkau tidak ada di rumah. Sebab kita memang selalu dan kebiasaan kita sering meninggalkan rumah. Tidak ada satu orang laki-laki di rumah tangga terus. Yang di rumah tangga terus adalah pihak yang kedua ini. Makanya diserahi masalah-masalah penting seperti ini. Selain itu, selain dari hadis yang ada itu, seorang perempuan yang salehah adalah perempuan yang menjaga rahasia rumah tangga. Kalau suaminya memberikan dia belanja, sekedar kekuatannya, tidak disuara-suarakan kepada tetangga-tetangga bahwa suami saya itu cuma ngaji sekian saja, tidak cukup, ini itu salah satu daripada dua atau yang mendengar ini orang yang kasih sayang kepada kita dia cuma mengeluh saja oh iya dia merasa sedih tapi tidak bisa berbantu apa-apa atau orang itu tidak suka kepada kita jadi pembongkaran rahasia rumah tangga ini malah menyenangkan dia sebagai lawan atau sebagai orang yang tidak tenang kepada kita jadi sama sekali tidak ada manfaatnya itu lebih baik hal-hal rahasia rumah tangga disimpan baik-baik. Dan yang bisa menyimpan baik-baik adalah perempuan yang salihah. Kedua, menutup auratnya. Apabila istri kita keluar, dia tahu batas-batas aurat yang harus ditutup. Artinya, tidak berpakaian di mana orang lain Pertama melihat apa-apa yang diwajibkan oleh Allah untuk dia tutup. Dia buka. Melanggar perintah yang menciptakan dia dan menciptakan cara pakaiannya. Tamat kalimat Rabbika. Ingat. Sempurna sudah. Kalau Allah mengatur pakaian perempuan sebagaimana yang dia atur, nanti saya akan bacakan. Menurut semua ulama di dunia, maka itu sudah sempurna. Jangan mengarang pakaian lain. Wa amma kainnya boleh saudara bikin semacam apa saja. Sutra boleh, kain jorjet boleh, kain apa saja. Tetapi batas-batas nanti akan saya sebut. Dan perempuan yang salihah artinya perempuan yang juga menutup auratnya apabila dia keluar dari rumah tangga. Ma'asyiral muslimin, apakah aurat itu? Surut hijabil mar'ah. Syarat-syarat hijabnya perempuan itu menurut mazhab-mazhab yang ada di dunia muttafaqun alaih sesuai dengan hadis-hadis yang sahih muttafaqun alaih adalah tujuh perkara Pertama, pakaian itu menutup seluruh badan kecuali yang diizinkan oleh Tuhan dibuka, yaitu muka dan kedua tapak tangan. Buat perempuan. Itu keuntungannya untuk wanita itu sendiri. Yang ketiga, tidak diukup dengan dupa atau tidak disiram dengan air wangi, minyak-minyak wangi. Ini untuk keluar ya. Ingat, ini perintah Allah untuk perempuan itu di waktu dia keluar. Kalau di dalam rumah tangganya, lain lagi. Minyak wangi boleh dipakai. Semahal-mahal minyak wangi boleh dipakai. Berhadapan dengan suaminya. Dengan apa yang dikatakan mahramnya. Ketiga, nah keempat, pakaiannya tidak sama dengan pakaian orang-orang laki-laki. Allah yujzihu libasuha libas apa yang dikatakan mahramnya ketiga keempat pakaiannya tidak sama dengan pakaian orang-orang laki-laki Allah yusbihu libasuha libasar rijal. Ini empat. Ada sekarang perempuan memakai celana celana laki-laki, kemeja kemeja laki-laki. Kadang-kadang maaf maaf memakai dasi. Kadang-kadang saking kepinginnya menjadi lebih laki dari lelaki, dia pasang rokok. Ajakumullah. Rokokan. Ini saudara-saudara, Kelihatannya saja agak sebentar sepintas lalu gagah. Tetapi sayang. Gagah tapi tidak indah. Sebab dia menekan keperempuannya, kelulusan perempuannya dengan pakaian lelaki. Dia toh tidak bisa jadi laki Ini siksa. Sebabnya juga soal didikan. Nanti kita bicarakan dalam majelis-majelis yang akan datang. Mengapa itu perempuan? Sampai senang dia berpakaian laki. Dia kepingin menjadi laki, lebih dari laki. Yang kurang cuma komik saja dipasang seperti laki-laki. Apa sebabnya? Sebab didikan. Sebab co-education system sekolah yang mencampurkan laki perempuan dalam satu kelas. Kalau di dalam kelas itu anak-anak laki-laki lebih banyak, perempuannya cuma dua tiga, maka perempuan itu nanti akan ke laki-lakian. Begitu kata ahli-ahli pendidik dari Jerman. Yang kita imami gitu, Orang-orang barat sendiri sekarang sudah mengakui bahwa itu keliru. Kalau ada sekolah-sekolah Islam masih begitu, dia adalah salah. Harus melarat, meralat taklidnya ini. Kesempatan untuk dia berpikir lebih jauh. Akhirnya itu perempuan menjadi laki-laki. Laki-laki imitasi. Dan karena dia sudah jadi laki-laki, laki-lakinya sudah mulai kuncup, dia kepingin jadi perempuan. Nasallallahu al-afu Laki-laki sekarang yang pakai gelang, pakai anting-anting, pakai serba macam. Inilah kekaburan karena tidak adanya perempuan yang salihah di rumah tangga. Dan dengan ini kaburlah apa yang dikatakan bahagia hidup itu. Terserah kalau kita merasakan ini ya syukur. Mari kita robah. Kalau kita belum merasakan itu teruskan. manca Mansa'aka yu'minu mansa'aka yakwa. Tapi mudah-mudahan kita semua mendapat hidayah saudara-saudara. Ini musibah, ini bala. Jangan mudah kita menerima ini bala kita hidup dalam keadaan gemeter, ngeri. Ini sebabnya tidak adanya perempuan yang solehah. Yang kelima, Allah yusbihu libasuha libasal kafirah. Pakaiannya jangan sampai tasbih, tasabuh kepada orang kafir, perempuan-perempuan kafir. Ya saudara sudah tahu apa pakaiannya orang kafir. Pakaian orang-orang perempuan kafir jangan ditiru. Kalau saudara misalnya menyuruh orang perempuan keluar dengan pakaian Shanghai dress, sebagaimana istrinya mau cetung misalnya, itu isbihu li bahasa bahasa kafir. Kenapa dia tidak pakai pakaian Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha? Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha? Sayyidatuna Fatimah, Sayyidatuna Ummu Salamah, macam-macam perempuan salihat, pemimpin sejarah. Tidak perempuan yang cuma bisa nyapu embong, nuwun sewu. Perempuan yang memimpin manusia-manusia besar. Ibunya Imam Syafi'i, ibunya Imam Malik Ibnu Anas. Dia melahirkan manusia-manusia seperti Salahuddin Al-Ayyubi yang 13 kerajaan salib menghancurkan Palestina ditolak dilawan oleh Wali Salahuddin dan ayyubi pelaku dibebaskan daripada tangan validisme internasional di tahun 1011 kira-kira 900 tahun itu dilahirkan oleh perempuan yang kudungan yang ayam di rumah tahu kewajibannya bagaimana mencetak manusia sebagaimana kita sekarang tahu mencetak resep butir dan resep macam-macam orang mencetak manusia paling pahlawan-pahlawan internasional Islam. Sebagaimana perempuan sekarang bisa mencetak butir dengan macam-macam warna-warninya. Kenapa? Mereka juga perempuan. Ya seperti perempuan-perempuan yang ada. Cuma idenya Quran dan hadis Nabi SAW. Karakternya tinggi, besar kemauannya suci dan luhur tidak Nah Ma'asyiral muslimin. Yang keenam, Allah yakuna libas syuhra. Jangan sampai pakaian ini pakaian yang terlalu mentereng. Menarik perhatian orang. Ada kalanya perempuan berpakaian sederhana, cukup, indah, baik, tidak mengganggu pandangan orang. Ini karena mahalnya di tengah-tengah kaum yang terpukul oleh paceklik dan oleh kemiskinan dan kemelarasan. Terpukul oleh pengangguran, ini perempuan-perempuan berkeliaran dengan baju yang bangsa 5-16 ribu satu meter. Ini namanya libat syuhrah. Nanti orang-orang berbicara, istrinya Bulanah berpakaian satu meternya 10 ribu ke atas. Yang ketujuh, tidak ngepres, tapi wajah, luas, lebar. Ini semuanya diatur oleh Allah SWT. Pertama menutupi seluruh badan. Mestinya menurut syariat, ini perempuan jalan pakai kaos kaki. Menutup badannya. Kecuali tangan, kedua tangan dan muka Kedua, bajunya tebal, tidak tipis. Tidak ada wangi-wanginya. Tiga. Tidak menyerupai pakaian laki-laki. Kelima, tidak menyerupai pakaian perempuan-perempuan kafir. Keenam, tidak yang mentereng sehingga menarik perhatian orang dan menjadi pembuat bibir orang. Tapi itu nanti ada ru'udub, ada ria, lihat saya punya pakaian dia mesti nanti tidak ikhlas lagi berpartai. Makanya Nabi Muhammad SAW mengajar kepada kita kalau kita berpakaian baru, minta ya Allah, afini khairaha wa khaira ma eh, ini atlah. Berilah aku pahalanya, kebaikannya ini pakaian dan kebaikan yang karenanya dia dibikin. Jadi artinya bukan libas riak, bukan libas sum sumah, dan sebagainya. Ketujuh, lebar. Tidak ngepres di badan kita. Sehingga menggambarkan bentuk badan perempuan itu dari jauh. Sama dia dia ngepreskan badannya sendiri. Dicetak badannya itu oleh pakaiannya. Inilah masalah pakaian sekarang. Karena ini pakaian belum termasuk dalam mode dan adat istiadat kita sekarang maka sungguh sukar mengeluarkan perempuan zaman sekarang ini. Sehingga Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha dia meri meriwayatkan "Lau anna Rasulullah Shallallahu alaihi wa wasallam ra'a ma ahdatsa an-nisa'u lamana'ahunna al-masjid kama muni'at bani Israel. nisa'u bani Israel." Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Artinya coba Rasulullah SAW melihat perkembangan kaum perempuan di zamanku ini, zaman Sayyidatina Aisyah. Ingat, zaman Sayyidatina Aisyah 1200 tahun dahulu. Pasti kata Aisyah, Rasulullah SAW akan melarang perempuan ini keluar dari rumah dan untuk menuju masjid sekalipun akan dilarang oleh Rasulullah sebagaimana perempuan-perempuan Bani Israel dilarang oleh nabi-nabinya masuk ke masjid. Nyatanya sekarang ini betul, apalagi sekarang. Saya pernah sholat di beberapa masjid, baik sholat id maupun sholat terawih. Perempuan itu datang ke masjid pakai rok. Kadang-kadang roknya itu sampai di atas lutut. Sampai masjid dia pakai ruku. Kalau sudah Assalamualaikum warahmatullah sudah selesai tarawih, dia buka itu ruku, kembali rokan di dalam masjid. Paha yang kelihatan dari jauh. Bukan satu perempuan, puluhan. Sholat itu kalau keluar, laki perempuan ber, bersamaan. Di banyak masjid, tidak terkecuali masjid Ampel, Coba saudara sembahyang Jumat di situ. Itu perempuan keluar dengan laki-laki seperti keluar dari bioskop, ditekan begini. Dan pakaiannya tidak memenuhi syarat. Ya tipis, ya wangi-wangian, ya ngepres. Bergeseran begini dengan laki-laki di Kuba di mana ini. Saudara bisa bayangkan ini satu muka. Maksudnya si Bayas mencari pahala. Tetapi bisa juga kembali menjadi tidak ada pahala, ada sebaliknya. Kalau kita tidak hati-hati, di hampir seluruh masjid, termasuk juga mujahidin di mana ini perlu diatur. Benar kata Sayyidatina Aisyah, coba Rasulullah tahu akan dilarang perempuan keluar ke masjid. Sebab apa? Sebab pahalanya tidak seberapa. Musibahnya ini, godaannya lebih besar. Sebab apa? Sebab ada perempuan yang kurang memperhatikan syarat-syarat berpakaian yang tujuh macam tadi. Sebagaimana diatur oleh Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin. Ketiga, berlaku sopan. Perempuan yang salehah adalah perempuan yang berlaku sopan. Artinya tahu membatasi senda guraunya, tahu membatasi kata-katanya. Kalau marah pun tahu membatasi marahnya. Tidak hilang keseimbangannya. Tidak kalau marah mengeluarkan marahnya sama sekali. Akhirnya menyebabkan orang marah yang tidak dia yang mendengar akhirnya menjadi sedih buat selama-lamanya. Luas dalam berhubungan dengan tetangga. Masalah tetangga adalah masalah perempuan lebih banyak. Dia lebih banyak di rumah. Kalau ada clash dengan tetangga, maka sebenarnya banyak asal mulanya daripada anak dan anak diladeni oleh orang-orang tuanya dan sampai akhirnya menjadi tetangga dengan tetangga tidak saling baik membaiki. Dan tetangganya adalah masalah vital. Wal jari junub, wal jari bil kurba, Tangga yang rapat satu tembok. Tangga dekat-dekat ini semuanya kewajiban kita memelihara mereka adalah besar. Rasulullah SAW bersabda, Jibril mewasiatkan selalu memesan-mesan tentang tetangga. Sampai saya khawatir tetangga itu nanti akan dimasukkan ahli waris. Saking seringnya Jibril memesan-mesankan kita tentang tetangga, kata Rasulullah SAW. Hatta khasitu an Maka masalah tetangga adalah masalah perempuan yang salihah yang bisa ngempong perasaan tetangga satu sama lain. Ada perempuan tidak bisa hidup dengan tetangganya baik. Selamanya dalam keadaan berkelahi, itu juga tanda-tanda perempuan yang kurang salihah. Ngalah bukan berarti kalah. Ngalah itu adalah syarat-syarat utama seorang muslim bergaul dengan muslim sesamanya. Jadi beda sekali antara kalah dengan mengalah. Ma'asyiral muslimin. Tidak menerima tamu yang bukan mahramnya di waktu suami tidak ada. Ini tanda khas perempuan yang salihah. Yang keenam, tidak bepergian tanpa persetujuan suaminya. Sudah jelas masalah yang keenam ini menyebabkan sakwa sangka curiga mencurigai kalau seorang perempuan keluar dari rumah tangganya tanpa minta izin dari suaminya, tanpa persetujuan suaminya lebih dahulu. Inilah kemungkinan sekali sering dilakukan oleh orang-orang yang tidak begitu memerhatikan masalah istri dan syarat-syarat menjadi istri yang solehah di rumah tangga. Ma'asyiral muslimin, sekarang kita pindah kepada kebahagiaan kedua, yaitu anak yang menjadi cahaya mata dan mendinginkan hati yaitu dalam hadis yang di atas wa auladuhu abraran orang yang mempunyai anak yang saleh itu orang bahagia orang-orang besar di dunia orang-orang berakal di dunia berbicara hanya dengan tentang masalah anak dan turunan kalau ini masalah. Masalah dulu kalah, Masalah hari ini dan masalah besok. Tidak akan ada masyarakat yang bahagia. Kalau tidak ada rumah tangga yang bahagia. Dan rumah tangga yang bahagia. Pertama-tama anak-anak yang soleh harus dilahirkan dari rumah tangga yang bahagia Dan itu bisanya tercapai kalau istri kita solehah mendapatkan suami yang saleh apa للطيبين والطيبون للطيبات orang yang baik perempuan-perempuan yang baik akan ketemu dengan suami-suami yang saleh yang baik dan perempuan suami yang saleh akan ketemu dengan istri yang salehah itu sebabnya Nabi Allah Zakaria mendoa Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Waktu Nabi Allah Zakaria melihat ceritanya Maryam waktu dilahirkan oleh ibundanya sebelum lahir masih dalam perut ibunda Maryam mengatakan ya Allah aku nazarkan bayi yang di dalam kandunganku ini untuk menjaga masjidmu, untuk menjadi khaddam di masjidmu, untuk menjadi orang biara kalau kalau kita kalau istilah Bani Israel dulu biarawan tidak keluar dari masjid, menjaga masjid, menjadi imam, menjadi macam-macam. Nazarnya, nazarnya ibunya Maryam maka diterima oleh Allah. Waktu dia mengatakan nazar tu, ini nazar itu laka masih bapni muharraran. Fataqabban minni, innaka antas samiul alim. Namun saya, waktu dia melahirkan, anaknya perempuan. Dan tidak pernah menjadi kebiasaan Bani Israel menazarkan anak perempuan untuk masjid, untuk rumah Allah. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم lihat dengar khususnya wahai kaum ibu yang saya hormati dengarlah doanya seorang ibu yang salihah dia tidak minta anaknya ini dapat jodoh yang sobi Dia bilang, Ya Allah, saya lindungi ini anak perempuanku ini daripada godaan setan yang terkutuk itu. Apa gerangan yang bisa keluar dari mulutnya perempuan yang salehah kecuali mendoakan anaknya seperti begitu? Ya ini contoh doanya perempuan-perempuan yang salehah itu konsentrasi pikirannya dalam anak ini hanya supaya anak ini terpelihara dari godaan setan tidak menjadi anak yang berandalan, tidak menjadi anak yang tidak ada malunya, keranjingan pergi ke sana ke sini. <clears throat> Ya itulah doanya perempuan-perempuan yang solehah. Lantas apa? Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala doanya Maryam, doanya ibunda Maria. Akhirnya Maryam itu ditaruh di masjid oleh siapa? Oleh Zakaria Kapalaha Zakaria dipiara oleh Zakaria Ditaruh di dalam masjid Tapi Zakaria khawatir Ini anak darah Ini anak perempuan Jangan sampai ada apa-apa Ada yang menggoda Masjid ini dikancing rapat Anak itu ditaruh di masjid Menurut nazarnya ibunya Jadi anak itu duduk di masjid beribadah Namun alangkah terkejutnya Zakaria. Saban masuk ke mihrab. Tahu-tahu Maryam ini dapat makanan seperti ada hidangan talam makanan. Yang indah-indah. Kaget ini Zakaria. Dari mana ya Maryam makanan ini? Dia bilang ini daripada Tuhan. Dan dengan cara merendahkan hati. فلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب dia tidak bilang ini adalah keramatku ini adalah kewalianku padahal dia tahu itu min Allah makan tidak ada yang kirim ini dia bilang daripada Allah timbul Zakaria punya hati Aku sudah 80 tahun lebih belum punya anak. Sekarang mulai mengatakan Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah. Ya Allah, saya juga kasih anak-anak ya Allah yang soleh, yang baik. Seperti contohnya Maryam ini yang dapat rezeki tanpa ada orang yang mengirim diterima oleh Allah. Dia juga dapat Yahya jadi doanya orang dulu-dulu. Orang yang waras pikirannya. Orang yang tahu artinya hidup ini adalah orang yang tahu bagaimana mendoakan kepada anaknya dan mencari jalan supaya anaknya menjadi anak soleh. Itu orang tahu harganya hidup. Kalau orang melahirkan manusia, lalu diculkan begitu saja, ini manusia tidak tahu harganya manusianya. Dia punya manusia sekarang ini. Dia bukan punya kambing nyuwun sewu. Dia punya manusia, tapi dia tidak hargai itu manusia. Justru manusia itu karunia daripada Allah. Kenapa dia membuang-buang begitu rupa? Mengapa dia abaikan seperti itu barang murah? Dengar orang-orang yang berakal besar seperti Nabi Allah Zakaria. Sekarang dengar Nabi Allah Ibrahim Waktu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Ibrahim, "Inni ja'iruka lin-nasi imama." Hei Ibrahim, setelah ujianku engkau laksanakan. Setelah perintahku engkau turuti. Sampai Allah memberi kualifikasi Ibrahim dengan firman-Nya, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Wa Ibrahim alladhi waffa. Telah melunasi aku punya tugas melunasi saya punya ujian kata Allah baru dijadikan dia imam namun waktu Allah subhanahu wa ta'ala membenum Nabi Ibrahim sebagai imam pertama-tama Ibrahim bilang apa? ya Allah wa min durriyati jangan saya sendiri ya Allah ojo mong aku tok sangka gajak ke imam tolong ya Allah anak-anakku ini juga turun-turunanku turun dia sedang bagaimana pentingnya turunan. Dia sambut itu turunan supaya juga jadi imam. Akhirnya disembadani oleh Allah doanya Ibrahim dan lahirlah putranya Ismail dan lahirlah bulan lahirnya bulan, akhirnya lahir Sayyidul Kainat Muhammad sallallahu alaihi wasallam turunan Nabi Allah Ibrahim waktu Sayyidina Muhammad عليه وعلى آله الصلاة والسلام wassalam mendoakan cucu-cucunya Al-Hasan dan Husain. Saben hari dua anak itu dikerkap cucunya ini. U'idukuma bikalimat Allah tammah min kulli syaitan wa amma wa min kulli ain lamma. Dia sambut wa kadzalika kana abukuma yad'u bi hadha du'a. Apa ini agungku mah? Ahli hadis mengatakan Nabi Allah Ibrahim. Dia bilang, Ya Allah, saya lindungi dua anakku ini daripada syaitan, daripada syaitan yang terkutuk. Dan daripada mata orang yang jahat. Dan daripada binatang-binatang serangga yang berbisa. Lalu Nabi berkata, Eh, kedua cucuku, Yen embahmu Nabi Ibrahim juga doa ke anak ini. Jadi Nabi Allah Ibrahim juga membaca begini. Lah kenapa kita kaum muslimin yang sudah tahu hadis ini hadis sahih, kok kita agak eh, kurang serius membaca doa ini kepada anak-anak kita? Insya Allah saya akan cetak lagi selebaran tentang doanya kepada anak-anak. Bagaimana yang pernah saya bagikan di masjid jamek pada waktu yang lalu itu. Supaya kita sama-sama memerhatikan masalah anak dan turunan dan bagaimana caranya kita mendidik dan mengatur mereka itu. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan Rabbi ja'alni muqimat salat wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku ini manusia yang menegakkan salat, ibadah, juga turun temurunku supaya juga orang-orang penegak sholat waktu Nabi Allah Ibrahim meninggalkan istrinya Hajar bersama anaknya yang masih bayi namanya Ismail Hajar mundar mandir mencari air untuk sang bayi yang sudah kehausan maaf maaf air teteknya sudah kering tidak ada air karena tidak ada minum mundar mandir yaitu sekarang yang kita sekarang ulangi ceritanya di antara Safa dan Marwah. Waktu itu Ibrahim tidak ada. Ibrahim sudah menjalankan tugas Allah untuk pergi ke negeri Kanaan. Waktu meninggalkan anak ini dari jauh dia menoleh sambil mendoa. Ini eh, من ذريتي بواد إني أسكنت ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة coba Ya Allah saya tempatkan istri dan anak saya di tempat tandus tidak bertanaman tidak berair tidak ada orang yang melintasi situ untuk apa ya Allah untuk mereka menegakkan sholat ingat kepada sholat Apakah pantas kita di abad ini di tempat yang penuh air, penuh nikmat, rezeki yang limpah ruah ini kita tidak mendidik anak kita untuk sholat? Kira-kiranya bagaimana? Pantaskah hal ini saudara-saudara? Inilah kebahagiaan kedua. Ini anak yang menjadi cahaya mata dan mendinginkan hati. Adalah anak yang kita asuh dari mulanya dan dari mulai kecilnya. Kemudian Nabi Ibrahim menjadi mendoakan Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ibrahim mengatakan, Ya Allah, jadikanlah kami berdua Ismail ini dan daripada turunan kita berdua ini, turunan kami berdua ini, lahirkanlah suatu umat yang muslimah, yang Islam kepadamu. Artinya yang patuh kepadamu. Islam itu adalah yang turut, yang patuh kepadamu. Beginilah ayat-ayat yang saya tulis. Insya Allah pada waktu yang akan datang saya akan sambung tentang Amerika bersidang karena istri kita membantu baik maka kita hidup bahagia coba saudara lihat manusia-manusia besar di dunia Saudara telitilah sejarahnya. Saudara akan ketemu dia punya istri orang soleh, Salihah. Atau ibunya orang solehah. Jadi perempuan yang salihah lah selalu berdampingan dengan orang laki-laki yang jaya berhasil dalam segala amalnya. Sayyidina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia tidak memikirkan soal rumah tangga, karena Khadijatul Kubra alaihissalam kanat imra'atan salihah. Ia mengatur, ia bondo, ia menenangkan Nabi SAW sendiri. Waktu Nabi gemeter menerima wahyu pertama kali, kembali ke rumah. Apa kata Khadijah? Muhammad, jangan kau ragu, jangan kau khawatir, jangan kau bingung. Engkau adalah manusia baik. Wallahi lan yuhyiyakallahu abadan. إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتعين على نوائب الشعب engkau jangan ragu engkau silat kepada rahim engkau